أجمعين أما بعد pada season atau kajian terakhir kita insya Allah pada pertemuan daurah kali ini uh, Ana <clears throat> akan gunakan kesempatan ini untuk tausiah atau nasihat terakhir di Kuala Lumpur untuk semua kita. Bahwa dakwah ahli sunnah yang amat besar ini perlu diketahui bahwasanya dakwah ini telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kita yang hidup di masa ini adalah salah satu bagian dari sejarah itu. Kalau kita mempelajari, mengkaji sejarah dakwah di sunnah sejak masa sahabat, tabi'in dan seterusnya, kita akan melihat mendapati bahwa memang mereka itu orang-orang besar. Orang-orang besar di dalam dakwah ini. Naik turunnya dakwah ini dari satu negeri ke negeri lain, dari satu masa ke masa lain. Kadang di suatu negeri di masa tertentu dakwah ahli sunnah melemah di sana, lemah, baif. Tetapi datang masa dia naik di negeri itu. Nah, di negeri yang satunya yang tadinya dakwah luar biasa sangat berkembang. Banyak ulama. Namun subhanallah, Allah penuh hikmah di dalam segala ketentuannya. Menjadi lemah dan tidak lagi tersisa ulama di sana. Begitulah sejarah itu berjalan. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah banyaklah kita belajar dari sejarah orang-orang terdahulu agar kita bisa lebih bersabar di dalam dakwah ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa Bekal pertama di dalam kita berdakwah ini adalah ilmu. Bekal pertama di dalam dakwah ini adalah kita harus memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa man ittaba'ani Katakan wahai Muhammad Hadihi sabili Inilah jalanku Prinsipku Sunnahku Metodologiku di dalam Islam Apa itu? Adu'u ilallah Aku menyeru berdakwah kepada jalan agama Allah. Ala basiratin. Dakwah yang aku lakukan itu berada di atas basirah, ilmu. Ana wa manittaba'ani. Dakwah seperti ini prinsip dakwah yang di atas ilmu adalah cara berdakwahku dan orang-orang yang mengikuti jejak. Maka dihimbau kepada seluruh teman ahli sunnah untuk rajin di dalam tolabul ilmi belajar tentang Quran was sunnah dari kitab-kitab salaf. Nah, kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Segala kebaikan di dalam agama ini, di dalam memahami agama adalah dalam sikap mengikuti jejak salaf. Dan segala kejelekan, segala keburukan itu adalah pada sikap orang-orang yang datang terakhir memunculkan, melahirkan amalan-amalan yang baru. Maka dari itu, ikutilah jejak mereka berilmu tentang Islam, talabul ilmi, dan semua itu memang membutuhkan kesabaran. Yang kedua, bahwa dakwah itu harus berjalan di atas kesabaran. Di samping ilmu, nah, ilmu yang dimaksud, basirah yang dimaksud dalam ayat tadi oleh ulama dibagi menjadi dua. Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakan wahai Muhammad ini adalah sabilku, jalanku, sunnahku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada jalan agama Allah ala basirah, yakni di atas ilmu. Apa ilmu itu? Dibagi menjadi dua. Al-awwal al-ilm bima yad'u ilaihi ilmu tentang materi, bahan-bahan yang akan dia sampaikan untuk berdakwah. Dia faham tentang akidah karena dia belajar. Dia berilmu tentang iman karena dia belajar tentang pokok-pokok iman. Ilmu tentang tafsir Al-Quran karena dia belajar tentang tafsir Al-Quran. Ilmu tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak. Ini yang pertama. Dia harus berilmu tentang materi, substansi yang akan disampaikan kepada umat dan ini ditempuh dengan belajar. Yang kedua, basirah atau ilmu bihali al-mad'u. Kondisi orang yang akan kita dakwahi, negeri kita, bagaimana mereka? Apa yang menjadi problem di tengah-tengah mereka? Kesalahan-kesalahan dan dosa apa yang banyak tersebar di tengah masyarakat? Kita harus tahu. Maka dari itu, dua jenis ilmu ini harus kita miliki di dalam berdakwah. Nah, dan yang kedua saya katakan tadi as-sabr. Sabar. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan, telah menetapkan bahwa dakwah ini dakwah tauhid, dakwah sunnah pasti ada penghalang-penghalangnya, rintangan-rintangannya. Nah, Allah menyatakan dalam ayatnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli wurura demikianlah telah aku jadikan bagi setiap nabi musuh di dalam dakwahnya dari kalangan syaitan baik syaitan dari bangsa jin maupun syaitan dari bangsa manusia yang mereka selalu bekerja sama para syaitan itu untuk menghalangi dakwah maka dari itu sudah garis ketentuan dari Allah. Nah, tidak mungkin dakwah itu dakwah yang hak, dakwah yang jujur itu akan berjalan dengan baik. Kita lihat sejarah para anbiya, para nabi, para rasul. Kita lihat sejarah salafus saleh rahimahumullah. Nah, alhamdulillah kita bersyukur. Al-Imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman berdakwah menghadapi kaum Syiah Nah, subhanallah mereka beliau dikejar-kejar oleh kaum Syiah. Lari dari satu wadi ke wadi yang lainnya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya. Membawa kitab-kitabnya di atas himar, keledai. Nah, tapi beliau tidak putus asa. Terus melanjutkan dakwah seorang diri. Beliau terus berdakwah. Menulis di antara karyanya Nairul Autar sampai kepada kita Naam, Ad-Dararil Mubi'ah di dalam fiqih, Ad-Durar Al-Bahiyah. Naam, karya Imam Syaukani rahimahullah. Naam. Tafsir Fathul Qadir karya Imam Syaukani. Bagaimana beliau dahulu menulis dalam kondisi negeri yang seperti itu. Naam. di Yaman bagian utara didominasi oleh kaum Syiah, mulai dari rakyatnya sampai pemerintahnya. Di bagian selatan kaum Sufi, tasawuf Nah, namun beliau melanjutkan dakwah itu terus. Nah, belum nampak hasil memang yang besar, tetapi ilmu beliau tersampaikan. Sabar seorang diri. Antum bisa bayangkan kalau kita misalkan di Malaysia seorang diri kita dikejar-kejar dari satu tempat kita pindah ke tempat lain, mungkin kita sudah tinggalkan negeri ini. Kita keluar, kita sudah nggak sabar. Nah, untuk menampakkan sunnah tapi Al-Imam melanjutkan dakwah itu terus. Nah, dengan penuh kesabaran dan ilmunya Allah jaga sampai kepada kita, sampai di Indonesia, sampai di Saudi Arabia, sampai ke Aljazair, sampai ke Afrika ilmunya. Mungkin Al-Imam Syaukani tidak menyangka kalau seandainya beliau hidup bahwa kita di Indonesia membaca Nailul Autar, bahwa kita di Indonesia yang jauh dari sana membaca Fathul Qadir. Tapi beliau telah meninggal dunia ilmunya Allah jaga. Setiap kita menukil dari tafsirnya, dari buku fikihnya, beliau insya Allah mendapatkan ajar, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dakwah. Nah, kita lihat di masa-masa sebelumnya para ulama kita. Nah, berapa banyak ulama yang akhirnya bersembunyi lari. Nah, di penjara alimah Muhammad Ahmad rahimahullah ketika fitnah kaum Mu'tazilah berhasil mempengaruhi pemerintah, berhasil um, um, memprovokasi pemerintah pada waktu itu. Akhirnya para ulama di masa itu tidak sedikit ya, yang dibunuh oleh pemerintah, Di penjara, Alimah Ahmad rahimahullah termasuk salah satunya. Nah, di penjara dari satu khalifah ke khalifah berikutnya. Khilafah Ma'mun Kenapa? Karena Mu'tazilah berhasil untuk mempengaruhi pemerintah agar akidah kaum rasionalis, akidah kaum Mu'tazilah ini menjadi uh, dasar resmi negara. Yang semua rakyat harus seperti itu. Harus meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu adalah makhluk. Menafikan sifat-sifat Allah. Akhirnya banyak dari ulama yang berusaha mempertahankan diri hingga dipenjara, ada yang dibunuh. Al-Imam Ahmad berganti khalifah. Khalifah Ma'mun berganti kepada Wasik Billah, Mu'tasim. Terus tetap di penjara, disiksa. Namun bersabar. Nah, bersabar terhadap kezaliman pemerintahnya hingga Allah beri jalan keluar. Pada khalifah yang keempat, Allah berikan hidayah yang akhirnya kaum Mu'tazilah dilarang di sana. Tidak boleh oleh tidak diberi izin oleh pemerintah dan ahli sunnah bangkit kembali. Begitu dakwah. Naik turun. Di Yaman, sepeninggal Imam San'ani, penulis kitab Subulus Salam, sepeninggal Syaukani, rahimahullah, redup kembali dakwah. Redup. Namun kemudian Allah munculkan salah seorang ulama di negeri Yaman, yaitu Syekhuna Mukbil bin Hadi, Al-Wadi'i rahimahullah. Sepulang beliau belajar dari Madinah An-Nabawiyah. Nah, beliau memulai dakwah dengan mengajari, memberi pelajaran membaca Al-Quran pada anak-anak kecil di kampungnya. Kemudian sesekali beliau datang ke surau, memberi nasihat kepada masyarakat. Nah, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, sampai dakwah beliau didengar oleh orang-orang Syiah di kota Sa'dah. Damaj itu adalah salah satu desa bagian dari kota Sa'dah. Orang-orang Syiah marah dan melarang Syekh Mukbil untuk berdakwah. Sampai Syekh mobil kalau mau berdawah dia bersembunyi di kereta, ada bak begitu, sembunyi untuk pergi ke masjid tertentu karena khawatir ketahuan orang-orang Syiah. Nah, barakallahu fikum. Berapa kali upaya untuk beliau dibunuh oleh orang-orang Syiah. Namun Allah yang menjaga. Subhanallah, Syiah di negeri Yaman terkhusus Syiah Zaidiyah telah berubah banyak anak-anak muda khususnya dan juga orang-orang tua yang mulai kembali kepada sunnah Rasul masjid-masjid di Yaman luar biasa di atas sunnah. Baik di kota Son'anya, di kota Sa'da, di Ta'iz, di Hudaida dan yang lainnya. Di Yaman Selatan Sufi. Subhanallah. Syekh berdakwah ke Yaman bagian selatan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan terus berapa banyak anak-anak dari Hadramut, dari Aden, dari Syabwa belajar kepada Syekh Mughil. Sepulang mereka belajar, mereka berdakwah kehidupan tasawuf menjadi redup. Bahkan pemerintah komunis pada waktu itu tidak berhasil menanamkan akidah komunis di tengah-tengah masyarakat. Begitulah dakwah. Nah, maka dari itu kesabaran itu sangat dituntut. Nah, Allah Subhanahu godaan bagi kita banyak sekali. Godaan untuk kita bisa menuntut ilmu luar biasa. Nah, yang menghalangi kita. Godaan untuk kita bisa bersabar berdakwah juga demikian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad di dalam menyampaikan dakwah ini. Sebagaimana para rusul yang diberi gelar dengan ulul azmi itu juga mereka bersabar di dalam berdakwah. Di dalam ayat lain Allah menyatakan memerintahkan kepada nabinya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta wasbir nafsaka bersabarlah engkau wahai Muhammad sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang sabar kamu membina mereka mendidik mereka memberikan taklim kepada mereka sabar kamu wahai Muhammad wala ta'du aynaka anhum. Jangan sekali-kali penglihatanmu menoleh kepada sesuatu yang lain selain mereka. Perhatian kamu kepada yang lainnya. Turidu zinatal hayatid dunya. Karena kamu menginginkan perhiasan duniawi, keindahan dunia yang sedikit itu. Kemudian kamu tinggalkan taklim. Kamu tinggalkan dakwah. Kamu tidak lagi bersama dengan orang-orang yang ingin belajar. Kamu tidak lagi membimbing orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Jangan wahai Muhammad wala tuti' man aghfalna qalbahu dan jangan sekali-kali kamu mengikuti kemauan orang-orang yang telah kami lalaikan kolbunya dari mengingat Allah. Orang-orang yang mengedepankan logika dan rasionya, jangan kamu dengarkan eh, eh, logika-logika mereka itu. Nah, jangan kata Allah. Sabar kamu Muhammad. Demikian Allah Subhanahu wa taala puluhan ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar. Kita juga demikian. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahabat Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah qala man yatasabbar yusabbirhu Allah barang siapa yang berusaha untuk sabar dalam menuntut ilmu dia sabar di dalam mengamalkan sunnah dia sabar di dalam menyampaikan ilmu sunnah ini tauhid ini sabar dia menahan diri nah dari berbagai hal yang mengganggu dia. Naam. Qala Naam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Tidaklah seorang itu diberi karunia oleh Allah dalam bentuk karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia karunia kesabaran. Nikmat yang luar biasa dari Allah ketika kita diberi sifat sabar. Ikhwani fid din azza wa iyyakum dan sifat sabar ini akan memunculkan melahirkan sifat baik yang berikutnya yaitu la yasta'jil, tidak terburu-buru. Nah, dakwah butuh ketenangan. Jangan terburu-buru. Banyak kegagalan di dalam dakwah ini kenapa? Di antara sebabnya para dai terburu-buru ingin melihat tergesa-gesa, ingin melihat hasilnya di masa dia hidup. Nah, Antum perhatikan para ulama Imam Syaukani meletakkan dasar-dasar dakwah di Yaman. Tapi beliau tidak melihat hasil dakwah yang sekarang di Yaman begitu besar. Nah, beliau tidak melihat. Al-Imam San'ani meletakkan dasar-dasar di antara karya Al-Imam Syaukani eh, adalah kitab Tadhir Al-I'tiqad. Pembersihan akidah dari berbagai hurafat ha? Ah, barakallahu fikum yang dilakukan oleh para pemuja kubur. Nah, beliau tidak melihat sekarang bahwa di Yaman sunnah dan tauhid telah berkibar benderanya. Tapi beliau terus melanjutkan dakwah. Kita pun demikian sekarang. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, tapi berjalanlah dakwah itu. Kenapa? Kalau kita tergesa-gesa, akhirnya kita akan menempuh jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jalan-jalan yang menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah karena ingin tergesa-gesa melihat hasil penerapan syariat Islam, tauhid dan sunnah, akhirnya dia masuk ke politik. Nah, ingin segera memegang tampuk kekuasaan, berpengaruh di negeri ini dan kata dia ingin kemudian membela syariat Islam. Praktek sejarah tidak pernah menunjukkan kepada kita bahwa politik menolong Islam. Nah, hancur karena arena politik itu penuh dengan kedustaan, penuh dengan hawa nafsu, ambisi. Nah, Barakallahu fikum. Nah, berapa banyak seorang yang dahulunya mengerti tauhid, mengerti sunnah, akhirnya bergabung dengan para pemuja kubur, bergabung dengan uh, berbagai macam orang. Nah, berbaur berteman dengan mereka demi kepentingan politiknya. Anda permisalkan dengan yang terjadi di Indonesia misalnya partai uh, eh, PKS. Ya, kalau di son, uh, di Malaysia seperti apa? Pas misalnya. PKS pertama berdirinya luar biasa. Syariat Islam, partai kami berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Kita akan menerapkan Quran dan Sunnah. Setahun, dua tahun, arena demokrasi menuntut mereka untuk banyak mencari teman. Akhirnya mereka hadir di dalam acara-acara bid'ah Ajak tokoh-tokoh PKS menghadiri acara haul yang kemudian di situ ada acara datang ke kubur-kubur meminta berdoa di kubur-kubur. Nah, bahkan sempat saya sampaikan pula bahwa PKS kemudian menjadikan di Pulau Bali salah seorang dai Hindu sebagai calon partai PKS di legislatif. Nah, musibah. Bahkan sekarang karena tidak cukup seperti itu, demokrasi memang menuntut yang ikut di dalamnya mentolerir berbagai kemungkaran. Akhirnya sekarang Partai Ikhwanul Muslimin ini, PKS itu adalah Ikhwanul Muslimin, mengatakan secara resmi dalam uh, muktamar mereka bahwa partai ini terbuka untuk semua agama. Partai ini terbuka untuk semua golongan. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Dakwah itu tidak berjalan dengan logika kita dakwah itu berjalan dengan sunnah dakwah itu berjalan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Syekh Mukbil mempermisalkan da, kata beliau dakwah ini ad-da'watu lillah dakwah itu milik Allah dan dia itu akan berjalan terus nah dakwah itu walaupun kita tidak berdakwah dia akan berjalan dakwah itu nah dia akan terus melesat sejauh kemampuan kita berpegang kepada dakwah kita akan dibawa oleh dakwah itu. Kalau kita tidak kuat-kuat berpegang, lemah kita, tidak sabar, kita akan jatuh terpelanting dan dakwah terus akan berjalan. Karena dakwah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bersabarlah dalam dakwah. Berjalan di atas bimbingan salaf. Jauhi politik. Ya. Jangan berkawan dengan politikus. Jangan berkawan dengan ahlul batil. Ikuti nasihat salaf mereka lebih mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah dibanding kita. Mereka lebih berakhlak, mereka lebih berilmu, lebih beribadah, lebih bertakwa dibandingkan kita. Ikuti bagaimana Imam Syafi'i membimbingkan kita untuk menjauhi ahli batil. Nah, barakallahu ikuti bagaimana Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya membimbingkan kepada kita. Kalau kita mau berdakwah ke depan begini, lihat di belakang kita bagaimana mereka dahulu berdakwah. Nah, begitu semestinya uh, kita yang hidup di masa ini. Berapa banyak dai? Kalau tadi Anda sebut dalam bentuk kelompok, partai yang dahulunya katanya berada di atas hak Quran dan Sunnah menyimpang karena mengikuti cara yang bukan Islam. Demokrasi bukan Islam. Demokrasi datang dari Yahudi. Demokrasi adalah agama, Islam adalah agama. Berbeda. Islam agama tersendiri, punya syariat, demokrasi juga agama tersendiri, ada syariatnya. Nah, Islam melarang berpartai-partai, demokrasi memerintahkan untuk berpartai-partai. Nah, Islam melarang seorang hamba meminta jabatan, demokrasi menyuruh orang untuk berebut, berambisi mencari jabatan. Nah, Islam melarang seorang muslim bergaul dengan ahlul batin demokrasi justru menganggap itu sebagai kemajuan dan perkembangan baik dan seterusnya ikhwani fiddin azan ya Allah iyakum sekarang saya kasih contoh walaupun tanpa saya sebut nama persatu persatu berapa banyak dahulu dai di atas sunnah di atas tauhid berdakwah ketika bergaul dengan ahlul batin bergaul berjumpa bermajlis dengan sufi berjumpa dengan mu'tazilah duduk dengan mereka Bergaul dengan politikus, ahli politik. Berubah dia cara berpikirnya. Nah, pertimbangan-pertimbangan dakwahnya menjadi menyimpang. Barakallahu fikum. Padahal dia tahu ini haram, ini haram, ini dilarang, ini dilarang, ini bid'ah, tapi dia tetap ikut. Karena itu tadi pergaulan berperan besar untuk merubah akidah seorang orang. Maka sabarlah ya ahli sunnah Ya ya ahli sunnah salafiyun Sabar di dalam menyampaikan dakwah Penuh dengan hikmah Nah, penuh dengan hikmah Sampaikan dakwah ini dengan penuh kelembutan Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan Maka narifku fi syai'in illa zana Wa manuzi'a min syai'in illa syan Sesungguhnya kelembutan itu Kata Rasulullah Tidaklah diterapkan, diamalkan, dipraktekkan dalam sebuah permasalahan Kecuali permasalahan itu menjadi baik Menjadi indah problem selesai. Nah, semua urusan, urusan rumah tangga kita sikap lembut diterapkan, tidak mudah marah. Dalam urusan bermasyarakat dengan lingkungan juga demikian, dengan penuh kelembutan. Dakwah juga demikian, maka dakwah itu menjadi indah, menjadi baik. Nah, namun kata Rasulullah, "Wa manuzi amin syain illa syana." Tidaklah sikap lembut itu dicabut, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan kecuali permasalahan itu menjadi jelek problem semakin besar maka ikhwani ahlus sunnah uh, terapkanlah al-akhlaq al-karimah di dalam berdakwah ini hikmah di dalam berdakwah. Inna Allah rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala ma siwa. Sungguhnya Allah itu Rafiq. Di antara nama Allah itu Ar-Rafiq dan Allah itu sangat cinta pada kelembutan dan Allah akan memberikan keberhasilan melalui sikap lembut. Yang tidak akan Allah berikan keberhasilan itu kepada selain sikap lembut. Ini penting ketika antum bermuamalah dengan ayah dan ibu, ketika bermuamalah dengan putra dan putri, bermuamalah dengan istri kita dengan lembut. Sampaikan tauhid, sunnah dengan cara yang baik. Begitu juga kita punya teman, ya. Sampaikan dengan cara yang baik. Nah, begitu Rasulullah SAW membimbingkan Demikian para ulama kita mencontohkan. barakallahu fikum. Kemudian uh, yang berikutnya dari nasihat yang bisa Anda sampaikan. Naam jagalah ukhuwah. Ukhuwah di antara antum ahli sunnah. Jaga baik-baik. Nah, nah ukhuwah yang terus berjalan di atas bimbingan Quran dan Sunnah. Jaga baik-baik. Nikmat ini sangat besar nikmat ini luar biasa dari Allah besarnya. Allah menyatakan wa kuru nikmatallah alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat baik-baik kata Allah, nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Ingat ketika dahulu kalian ini saling bermusuhan. Ya, tidak pernah kita bermusuhan secara fisik, tetapi ada di antara kita yang dulu eh, apa namanya berakidah sufi ada mungkin di antara kita yang berakidah khawarij ya, Suka mengkafirkan saudaranya muslim atau mengkafirkan pemerintah Mungkin ada di antara kita yang berakidah mu'tazina Ada di antara kita yang tidak sholat Penuh dengan kemaksiatan Kemudian Allah beri hidayah Menuju pada tauhid Kepada sunnah Jaga baik-baik nikmat ini Barakallahu fikum dengan menjaga baik ukhuwah maka dakwah ini akan terus berkembang baik barakallahu fikum